tajwid diambil dari kata-kata apa? Jawada eh, ya Jawada yajawadu tajwidan Silahan eh, Ma mana sifah lazimah عندك نعم لا تغير مثال contohnya sifat لازمة لا تغير لا أعلم نعم والعارضة منع عارضة تغير نعم misal Nah. Man wada'a fi qa'idah usul tajwid Nah. Nah, Mubaid Al-Qasim Salam Wakila Nah, Ad-Duri Abu Amr Hawas bin Umar Ad-Duri. Termasuk bid'ah amal ada judiyah. Hal minal bid'ah kaidah tajwidiyah. Nah, termasuk perkara bid'ah. Ibnu Basil. هل علم تجويد يعتبر من البدع آه، من البدع عندك هان عندك عندك يا فرمان عندك يا تكيان عندك يا خان ها هل ماذا هل القاعدة التجويدية تعتبر من البدعة ايش يعني وسيلة من ايش ماذا قال الشاربي الذي صام عندك ايه الصلاحة المرسلة طيب masuk berikutnya pokok pokok-pokok pengambilan ma'ruf diambil dari Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah mengajar kepada Jibril, Jibril mengajar kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengajar kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in, dan begitu seterusnya sampai kepada kita. Nah, bahkan ilmu al-qiraat sampai kepada kita secara tawatur. Nah, mutawatir. Nah, hatta qala Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah wa lam yunkir qira'ah nah masyarah illa ish illa al-juhal tidak mengingkari qira'ah asyarah mutawatirah kecuali orang-orang yang bodoh. Nah, kemudian nama kalau Maka dengan ilmu tajwid. Mana ilmu tajwid ada dua, syafawi amali. Yaitu baca Al-Quran yang bagus yang diambil dari orang yang ahli dalam baca Al-Quran. Nah, syafawi amali. Ada di sana orang-orang yang tidak pernah belajar kaidah tajwidiyah. Tidak pernah belajar kaidah tajwidiyah. Akan tetapi mampu untuk membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Maka baginya cukup. Nah, cukup sudah mendapatkan apa yang Rasulullah SAW gambarkan al-mahir bil Quran ma'as-safara al-kiram al-bararah. Walaupun tidak tahu ahkam tajwidiyah. Nah, seperti orang-orang buta, orang buta, nah, atau orang bisu. Nah, sebelum bisu sudah belajar Syafawi Amali. Mau belajar kaidah sudah tidak mendengar lagi. Nah, maka cukup baginya. Kemudian nadhari ilmi ini yang dimaksud dengan ilmu tajwid itu sendiri. Ilmu tajwid ilmu sendiri. Nah, kaidah-kaidahnya di zaman Rasulullah SAW tidak ada. Dan para ulama sekali lagi mereka yang meletakkan kaidah-kaidah ini semuanya. Keutamaan cukup banyak. Keutamaan cukup banyak. Kita lihat nanti pada bab kedua keutamaan Al-Quran dalam bacanya. Di antaranya sudah kita bahas sebelumnya Al-Mahir Al-Quran, Al-Sahrah, Al-Kiram, Al-Bararah. Al-Mahir dalam Al-Quran bersama dengan para malaikat yang mulia atau pandai. ladzi yaqra'ul wa yata'ta fi siapa yang baca dan siapa yang baca kemudian tersendat-sendat antara bata-bata bacaannya Nah, merasa keberatan maka baginya dua pahala. Dua pahala ini tidak tahu. Nah, sebagaimana kemarin anda melihat Nah, maka indahu amah fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha na'am allamaha fa'ahsana ta'limaha thumma ataqat fatazawwajaha falahu ajran Anda melihat bagaimana ini mengajari adab mengajari akhlak yang baik mengajari perempuannya juga setelah itu ia merdekakan nah dari sana memerdekakan man a'taqa 'abdan a'taqa Allahu bi kulli udwin minhu udwan hatta farjahu bi farjih. Jika ada seorang yang apa? memerdekakan seorang budak, maka Allah akan merdekakan semua anggota tubuhnya sampai kemaluannya dengan kemaluannya. Jadi dimerdekakan dari azab Allah Subhanahu wa taala dan baginya surga. Orang demikian tadi yang sudah memberikan takdib kepada budak perempuannya. Setelah itu mengajarinya. Setelah itu memerdekakannya. Setelah itu menikahinya. Falahu ajran. Baca Al-Quran tata'ta al-ishak lahu ajran aidan. Nah. Tidak tahu Dua pahala yang diberikan Allah swt Allah Subhanahu kepada kita. Nah, berapa banyak jumlahnya? Nah. Kemudian manfaatnya. Manfaat ma'ruf. Bahagia di dunia wal akhirah. Kemudian Allah akan angkat derajat orang-orang yang baca Al-Quran yang baik dan benar dan mengamalkannya. Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Quran ini dan merendahkan sebagian yang lain. Gimana bentuk mengangkat derajat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta mengamalkannya. Inilah yang Allah angkat derajat, angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia misalnya diperhitungkan oleh masyarakat Nah, dianggap sebagai orang yang alim. Dianggap sebagai pengajar. Nah, bisa mengamalkan dengan baik. Nah, kemudian banyak murid-muridnya dan sebagainya. Diangkat derajatnya. Masyarakat juga menghormatinya. Ini baru di dunia. Di akhirat jelas. Nah, mana nanti kita lihat pada keutamaan Al-Quran dan membacanya. Di antaranya, apa? Di antaranya akan disuruh naik surga sesuai dengan akhir ayat yang ia baca. Nah, kemudian akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Kemudian orang-orang yang Allah rendahkan di dunia ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Nah, bagaimana bentuknya? Itu orang yang mahir di dalam membaca Al-Qur'anul Karim, akan tapi tidak mengamalkan Al-Quran Al-Karim itu sendiri baik di dalam kehidupan sehari-hari atau amalan nah, di sana ala ayah fi kulubihim marab. para munafikun orang-orang munafikun mereka membaca al quran al Karim dengan baik. Nah, hadis Abu Musa al-Ashari, masal al alladhi al Quran Kama sali es Ha? Oh, Udraja Umasul mu'min eh, Riyah wa tayyib Wa ta'amuha tayyib Umasalu al-mu'min Ladi la al-Quran Kama sali tamar La riyahalah wa ta'amuha tayyib Wa tayyib Umasul munafik Alladhi yakur al-Quran Kama sali al ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر Nah, jadi sana ada orang munafik, orang munafik yang baca Al-Qur'anul Karim. Antum melihat bagaimana sekarang banyak dari para qurra yang mereka baca Al-Qur'anul Karim di sana sini dengan memakai target bayaran. Saya tidak mau menghadiri nah, bacaan Al-Quran di tempat itu kalau tidak digaji demikian. Nah, biasa di Jakarta memasang tarif. Ketika saya bertemu dengan Mahruz Ali dari waktu dari Kediri waktu itu. Nah, dari Kediri. Nah, beliau ketika di Jakarta diundangan di zaman eh, 9 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu ya sekali kiraah itu 70 ribu atau itu sekali kiraah 70 ribu kemudian beliau bercerita mereka para kura itu memasang tarif memasang tarif tidak mau baca Al-Quran di walimah misalnya atau di maulid Nabi di mana baca cara bid'ah nah atau Isra Mi'raj kecuali pasang tarif nah ini banyak kejadian dari kaum muslimin. Nah, yang jauh dari Alkitab wa Sunnah. Mereka baca Al-Quran Karim, bacanya juga bagus. Akan tapi tidak masuk ke dalam hati mereka. Nah, Taib, tujuan yang paling utama adalah lancarnya seorang dalam pengucapan lafaz Al-Quran dengan apa yang disampaikan oleh ulama kita dengan memberikan sifat tarkik. Nah, atau tafkhim. kemudian bacaan dengung, kemudian bacaan panjang, pendek dan sebagainya. Nah, kemudian pokok permasalahannya adalah kaidah-kaidah hukum tajwid secara terperinci yang harus diketahui oleh seorang belajar dalam ilmu ini. Kaidah-kaidah semuanya yang akan kita pelajari. Nah, Baik. Utamaan Al-Quran dan membacanya merupakan semulia-mulia ilmu dari seluruh ilmu yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Uthman bin Affan berkata adalah Rasulullah SAW, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah." Naam rawahul Bukhari. Hunaka lafz عند البخاري أيضا أفضلكم نعم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه كلاهما صحيح أو كلاهما صحيحان نعم هل يجوز كلاهما صحيح أو كلاهما صحيحان هذا بالباسط كلاهما صحيح mana yang benar kilahuma sahih atau kilahuma sahihan Irham sahihan Tidak boleh kilahuma sahih. Naam, hada wa hada. Kilahuma sahih dibolehkan. Di lafaz di sana afdalukum. Yang kedua, Al-Quran itu akan menjadi syafaat terhadap orang yang membacanya nanti pada hari kiamat. Di sini ada beberapa sedikit kesalahan, sedikit kesalahan. Karena berubah komputer, berubah tulisan juga. Kemudian sudah kita periksa, ternyata masih jatuh lagi juga. Nah. Taib, ikra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabih. Asy-syafa'ah Nanti akan masuk akidah di sana. Akidah, pembahasan akidah masalah syafaat sendiri nanti. Nah, memberikan syafaat kepada para pembacanya pada yaumul Kemudian semakin banyak seorang membaca Al-Qur'an, maka akan semakin tinggi pula derajatnya di surga nanti. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala berkata, Rasulullah SAW berkata, soal Al-Qur'an, Iqra di situ, taknya dihilangkan. Nah, berubah komputer. Warki, waratil, kama kunta turatil fi, dun, fi darid dunya, wa fi riwayah, kama kunta turatil, turatil fi dunya biduni dar. Nah, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin takro taqra'uha au inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Ini dua-duanya tidak sahih. Ini makanya rajih boleh memakai lafaz al-hadis dengan al makna Lafaz al-hadis bil makna. Tapi selama tidak merubah is al-murad maksud hadis. Tidak merubah maksud hadis. Jadi boleh kita pakai bil makna. Makanya terjadi apa perbedaan. Jadi perbedaan para sahabat menyampaikan hadis. Sebagian ini kama kunta turaddil fid dunya sebagian kama kunta turaddil fi darid dunya kemudian di akhir inda akhir ayatin takrawha inda akhir ayatin kunta takrauha nah Taib. Katakan kepada orang yang baca Al-Quran pada hari kiamat bacalah naiklah di situ naikkan naiklah dan tertikanlah, tertirkanlah. Nah, sebagaimana kamu membaca tartil di dunia karena kedudukanmu di surga sesuai dengan akhir ayat yang kalian baca. Ada perselisihan mana yang lebih utama? Nah, orang membaca banyak ayat atau orang membaca dengan pelan-pelan. Nah, jadi perselisihan Insya Allah malah menrajih selama tidak merubah agak ada tajwidi ya membaca ahkam insyaallah masuk di sana walaupun dengan cepat nah walaupun dengan cepat kali ada ijma ijma para ta'immah kita dibolehkan untuk membaca Al-Qur'an dengan al-hadr dengan al-hadr nah kemudian hadr sendiri dibolehkan dibaca dalam semua kiraah dalam semua kiraah walaupun di sana ada perbedaan di mana kiraah qalun fi ba'd riwayah wa kiraah Ibnu Katsir fi ba'd riwayah al-ghalib ala ish eh, al-hadr al-ghalib ala hadr dengan cepat nah Ini sudah kita bahas sebelumnya ya berkali-kali. Nah, sebenarnya kamu baca sendiri sudah sudah paham. Cuma ini ada perbaikan sedikit demi sedikit ini. Nah, yang keempat bahwa satu huruf dari Al-Quran itu sama dengan satu kebaikan. Lalu satu kebaikan itu akan Allah berikan sepuluh kebahala dari Allah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata Rasulullah wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah Sini falahu bihi hasanah. Nah, beda juga kan? Nah. Sama itu boleh. Nah. Jadi ya, makna. Nanti kalau ada ta'liq ditalik, nanti. Jadi riwayah fi dan ukhra falahul hasanah. Nah, fi riwayah falahu bihi hasanah. Wal hasanah tu bi asri amsalihha la aqulu ini kurang di sini. La aqulu alif lam mim ditulis a la mim. Alif lam mim di situ, kurang. La akulu alif lam mim harf walakin alif di situ. Taknya juga dihilangkan sama dengan atas tadi. Nah. Walakin alif harf walam harf wa mim harf. Nah. Disahkan oleh Syekh Albani. Nah. Kemudian Syekh Mukbel wa Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri merajihkan hadis ini mauquf ala Abdullah ibni Mas'ud. Mauquf ala Abdullah ibni Mas'ud. Nah, mauquf sahih. Mauquf sahih. Nah. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Berapa huruf di sana? Man yadhkur? Eh? 19 atau 18? Ada yang bilang 19, sebagian 18. Nah, kalau 19 itu alnya dimasukkan dua situ. Allah dua. Nah, sebagian menyebutkan 18. Nah, tapi yang jelas kita apa itu sekitar apa? enam 19. 9, 19 pada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau orang awam diberikan perumpamaan demikian senang. Nah, kita lihat baca basmalah saja misalnya ah, sudah 19 huruf. Dari 19 huruf, eh, 19 huruf masing-masing huruf satu kebaikan. Satu kebaikan dilipatkan 10. Nah, orang awam akan senang. Ketika saya ucapkan ini di hadapan jamaah dablek, nah, setiap mereka dakwah dipakai. Setiap kali dakwah dipakai. Nah, tapi dengan makna, dengan makna. Karena mereka sukanya is fadail ala amal. Nah. Jadi ceritanya setelah kita mau bahas tentang usul salah tidak ada satupun yang hadir waktu itu. Nah. Dan sebelumnya banyak sekali ketika kita adakan enam, waktu itu penataran seluruh enam pemuda dan pemudi di Sambung itu banyak itu seratus mil sekitar seratusan waktu itu enam, setelah itu mereka meminta untuk melanjutkan dars nah dan saya mencoba saya mencoba tulisan Syekh Muhammadul Wahab saya hapus nah rupanya ketahuan <laughs> Tawan usul salah ternyata ada salah satu dari gurunya ini, guru Ndablek ini membawa buku ini kepada sana Gusron di mana Lodok Maspati. Usul salah ini bagaimana? Jawab ini karangan Wahabi. <laughs> Hanya meninggalkan semua sudah. Tadi diketahui ini tidak mau belajar satupun belum belajar waktu itu. Tidak ada satu pun yang hadir. Nah, padahal sebelumnya luar biasa. Nah, nah jadi sulit sekali, sulit sekali. Taib. Yang kelima bahwa satu ayat Al-Quran lebih utama daripada satu onta yang besar yang untuk merupakan semewah kendaraan dan perhiasan di zaman itu. Nah, ini hadisnya di Muslim. أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين زهراوين في غير إثم ولا قطع رحم قالوا كلنا نحب ذلك يا رسول الله نعم فلا أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير من له من ثلاث وأربع خير من له من أربع ومن أعدادهن من الإبل نعم Bisa dibaca sendiri itu. Nah, bagaimana keutamaannya? Orang yang membaca satu ayat atau belajar satu ayat lebih bagus daripada satu unta. Coba kalau kita berikan sekarang misalnya, yang mau belajar satu ayat kita berikan pulang bawa satu unta masing-masing. Nah, kira-kira yang mau belajar di sini berapa ribu misalnya? <laughs> Mungkin seluruh Nah, Jawa Timur ke sini semua dia. Ya. Bawa pulang bawa unta semua. Nah. alhamdulillah pahalanya diakhirkan. Diakhirkan sehingga Naam dia berwakum ayyukum ahsanu amala hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Naam. Ah masabatu anta khul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Naam. Jadi untuk menguji ya. Nah, mana yang paling bagus amalannya? Apakah hanya sekedar taklid atau betul semangat dalam Al-Qur'anul Karim? Nah, ya agak payah hari ini. Nah, agak payah hari ini. Kurang semangat untuk memberikan pelajaran. Karena pertanyaan, sebelum kita akhiri. Lam tidak mengapa untuk pengajaran. Nah. Jangan bismillah, ulang bismillah. Nah. Jadi untuk pengajaran tidak mengapa. Nah. Wa aidan akhadna min masyayikhina Naam. Qabl. Kita, kita ambil dari syekh-syekh kita. nah Demikian pula. Naam, jangan kalau memang kalimat-kalimat yang sulit itu perlu diulang, diulang. Nah, seperti makhmasah, makhmasah. Nah, berapa kali itu sampai waktu itu kita belajar dengan Abu Hafs Al-Maghribi. Nah, dikeliling itu sampai 100 orang suruh membaca semuanya satu pertemuan membaca apa? Makhmasah 100 orang. <laughs> Asyahid hal. Karena kalimatnya sulit perlu diulang, diulang terus. Waktu itu hampir nggak ada yang benar membaca nasoh karena sulitnya luar biasa. Padahal yang ikut adalah para pengajar-pengajar tajwid waktu itu. Nah, guru-guru yang masyur. Nah, ada juga yang sudah mendapatkan ijazah. Banyak, tapi begitu membaca di depan beliau, nah, banyak keliru. Eh, orang Indonesia banyak waktu itu yang ikut. Nah, banyak yang ikut seperti Allah siapa Askari, pak Siapa ini? Sarbini. Pak Abu Rifah, banyak sekali. Namun di akhir ketika waktunya tatbik mereka nggak ikut. <laughs> ya, karena mengikuti teori. Nah. Jadi kalau mereka mengikuti uh, terus mungkin insya Allah jadi nggak saya yang apa harus mengajar tajwid. Jadi mereka pun bisa mengajar tajwid kalau waktu itu bisa diteruskan. Nah, tapi karena es karena tadi jadi keliru dalam pengambilan apa pengambilan sebagian teman itu karena ikut-ikutan begitu ikutan jadi pindah-pindah gitu dia belum selesai pindah lagi nah pada waktu itu juga teman-teman yang tadi termasuk yang lumayan waktu itu nah lumayan bacaannya tapi kalau mereka coba kalau bisa teruskan mereka tentu mereka pun akan apa akan mampu juga untuk baca Quran dengan baik. Nah, apalagi sudah punya modal suara yang bagus juga. Nah, namun kepada masya masyafaal mereka tinggalkan dulu. Dari sekitar 15 orang Indonesia waktu itu saya sendiri yang meneruskan. <laughs> Yang lainnya nggak mau meneruskan. Kemudian setelah saya meneruskan hanya tinggal tujuh orang waktu itu tujuh orang. Tujuh orang alhamdulillah dari Al-Baqarah sampai An-Nas selesai. Nah, Beliau memberikan ijazah ternyata lari ke Ma'rib. Lari ke Ma'rib. Setelah datang lagi ke Damat, nah bagaimana ijazahnya? Nah, saya mau cepat-cepat kembali ke Ma'rib. Setelah di perjalanan ditangkap. Nah, ditangkap kemudian dipulangkan ke nah, ke Maroko. Nah, akhirnya tidak ada ijazah. Nah, <laughs> syahid tidak ada ijazah buat kita bertujuh waktu itu. Nah, kemudian dari tujuh atau delapan orang Nah, tujuh. Yang empat ini ikut Abul Hasan. Nah, yang empat ikut Abul Hasan Al-Ma'ribi. Al-Ma'ribi yang jadi Ahya At-Turath. Nah, nah Hizbiyun sekarang. Nah, kata Allah masyafa. Nah, menjadi syahid boleh kan? Nah, kita belajar dari jalan Syaribiyah. Kemudian kita mendengarkan kaset seperti kaset eh, Al-Husari atau kaset Min Syawi Nah, eh, Husari, Al-Husari. Nah, Muhammad Siddiq itu. Nah, dia mempunyai kaset dari jalan Taibatin Nasr wa jalan Syatibiyah. Kalau kita hanya sekedar mendengarkan Enam kasih dari Al-Husari misalnya. Enam kemudian kita tirukan, ini tidak boleh. Tidak boleh, walaupun kita sudah mendengarkan. Sudah mendengarkan. Nah, beliau membaca dengan dua harakat di majaz Al-Mufasil dan Matsilah Tawilah. Beliau membaca dua harakat. Nah, tapi karena kita belum belajar demikian, tidak dibolehkan. Baik kita hanya sekedar taklid. Demikian juga ketika kita baca kalau ah misalnya kiraah. Karena ada sebagian nah teman kita belum belajar, belum belajar kiraah sahabat. Setelah pulang ah, membaca kiraah. Ditanya perbedaannya berapa waktu itu surah Al-Qiyamah waktu itu. Nah, ya mungkin sekitar tiga lah. Nah, padahal dalam surah Al-Qiyamah itu kemarin sudah kita ketahui lebih dari 40 perbedaannya. Nah, sehingga banyak jatuh kesalahan. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan kaset kemudian kita tirukan, harus belajar dulu. Belajar dulu dan di sana ada kaidah-kaidah yang khusus ya, yang menjelaskan perkara ini semuanya. Nah, jadi kita nggak tahu membedakan antara wadduha ini sudah imalah sukro dengan wadduha sedikit wadduha dan wadduha sedikit perbedaan. Tapi ini sudah berbeda antara imalah sukro dengan fath. Jadi harus diambil. Tidak hanya sekedar menirukan. Nah. Walaupun sekali lagi kaset-kaset dan buku-buku sangat membantu kita belajar. Nah. Inilah subhanahu wa